masjid untuk mengerjakan sebuah ibadah sunnat yang terbaik yaitu talabul ilm karena para ulama berbeda pendapat tentang apa ibadah yang terbaik setelah faridah, setelah ibadah-ibadah wajib. Sebahagian mengatakan jihad, yang lain mengatakan zikir, yang lain mengatakan talabul ilm, menuntut ilmu. Dan talabul ilm, menuntut ilmu adalah yang terkuat di antara tiga pendapat tersebut. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang paling diridhoi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Membawa kita kepada jalan yang membawa kepada kita kedamaian dunia dan akhirat. Tidak ada yang berbahagia di dunia juga tidak di akhirat melainkan orang-orang yang di dalam hidupnya mengikuti jalan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak maka hidupnya adalah kebinasaan. Hidupnya adalah sesuatu yang hampa. Hidupnya adalah sesuatu yang dia sendiri tidak tahu untuk apa dia mengerjakan itu. Hanyut dihempas oleh gelombang kehidupan hanyut oleh arus yang terbesar pada zaman itu dan masing-masing zaman memiliki arus tersendiri semakin lama arus itu semakin deras oleh karena itu lemahnya umat Islam di akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan buih yang dihanyutkan oleh air bah. Gambaran ini adalah gambaran yang terbaik tentang keadaan umat akhir zaman. Umat yang lemah, umat yang dibawa oleh arus, umat yang tidak memiliki pendirian, umat yang tidak memiliki tawakal tempat bergantung ke langit, umat yang tidak memiliki tauhid yang menancap, mengakar kokoh di permukaan bumi, sehingga akhirnya hanyut kemanapun arus berjalan. Ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali di majlis-majlis tauhid. Apatah lagi pertemuan di tempat yang sangat kita cintai ini. Pondok Pesantren Al-Furqan. Disinilah kami dulu bersama dengan rekan-rekan yang lainnya menuntut ilmu di bawah bimbingan seorang alim zahid muwahhid diakui ilmu tauhidnya oleh seluruh yang berilmu di bumi pertiwi la yashkurullah man la yashkur nas tidak pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Kita wajib berterima kasih kepada orang yang telah memiliki jasa di dalam kehidupan kita. Kalaulah bukan karena izin Allah dan bukan karena Buya Jufri Effendi Wahab, kemudian jasa Buya Jufri Effendi Wahab, maka tidak akan lahir saya. Ustaz Ali, Ustaz Armin, Ustaz Abu Zubair, Ustaz Muhammad Al-Fisham, Ustaz Asri, Ustaz Muhammad Nur Ihsan dan sebut para asatidah lainnya yang memang didikan dan tanaman terbaik beliau yang melanjutkan estafet dakwah dan kita memandang melihat mengetahui bahwa beliau adalah orang yang ikhlas di dalam menjalankan roda dakwah merasa memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi untuk menyebarkan dakwah yang hak pondok pesantren ini dihuni pertama kali pada tahun 1988 dengan moto memperluas ufuk pemahaman melalui pemahaman salafus saleh. Kata salaf sudah dikemandangkan oleh Buya Jufri Effendi Wahab rahimahullah pada tahun 80-an. Sebelum kita mendengar dan membaca kitab-kitab yang mengumandangkan kalimat salaf Semoga Allah tabaraka wa taala menerima amal saleh beliau dan melapangkan kuburnya, memberikannya nikmat kubur, menerangi kuburan beliau, menghapuskan dosa dan kesalahan yang pernah beliau lakukan dan menjaga keluarga dan keturunan beliau, memberikan mereka hidayah ke jalan yang hak, mengampunkan dosa dan kesalahan. Kita yang telah kita yang pernah kurang pandai mensyukuri manusia dan segala keteladoran kita terhadap apa yang mestinya kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesalahan kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Bersama kitab Kasyfus Syubhat karya Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sekarang kita sampai kepada jawaban yang ketujuh daripada jawaban seorang alim tentang syubhat bahwa tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin hanya karena satu kesalahan kufur. Berikutnya kita dengarkan bacaan kitab dari salah seorang ikhwan kita yang belajar di Pondok Pesantren Al-Furqan, falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف سماحة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع قومهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه على وجه المدح قالوا كلمة قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المدح ويقال أيضا dan dikatakan juga sebagai jawaban atas syubhat yang kita telah pelajari bersama sisi syubhat tersebut alladzina qala Allahu fihim orang-orang yang Allah berbicara tentang mereka di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 74 itu yahlifuna billahi ma qalu Allah berfirman yahlifuna billahi ma qalu mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkan apapun walaqad qalu dan sungguh mereka benar-benar telah mengucapkan kalimat al-kufri kalimat kufur tersebut wa kafaru ba'da islamihim mereka kufur setelah Islam mereka. Ama Allah kafarahum. Tidakkah engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka bi kalimatin hanya dengan satu kalimat kaunihim bersamaan dengan keadaan mereka adalah fi zamani Rasulullah wasallam di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yujahidun dan mereka berjihad ma'ahu bersamanya yaitu bersama Rasul. Wa yusalluna ma'ahu mereka pun salat bersama Rasul. Wa yuzakkun mereka menunaikan zakat wa yahujjun mereka berhaji wa yuwahhidun mereka melakukan poin-poin tauhid. Kenapa kalian tidak rela atau tidak bisa menerima orang yang melakukan sebuah kalimat kufur dianggap keluar dari agama Islam. Padahal lihat di dalam Al-Qur'an Allah mengkafirkan orang yang mengucapkan satu kalimat kufur. Ayat yang tertera di dalam surah At-Taubah tadi, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengucapkan kalimat tersebut. Walaqad walaqad qalu dan sungguh telah mereka ucapkan kalimat al-kufur, kalimat kufur tersebut. Ayat ini turun kepada orang munafikin. Kita tahu orang munafikin bersembunyi di balik keimanan mereka. Orang munafikin adalah orang yang di dalam jiwanya adalah kekufuran, zahirnya adalah Islam zahirnya adalah Islam. Karena nifak adalah ibtanul kuf, wa idharul Islam. Nifak adalah membatinkan kekufuran, kekufuran ada di dalamnya, menzahirkan Islam. Mereka di suatu pertempuran mengucapkan satu kalimat kufur. Kalimat yang mereka ucapkan itu adalah apa yang Allah terangkan di dalam surat Munafitin. La irraja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal Ini kalimat yang mereka ucapkan. Seandainya kita dikembalikan ke kota Madinah, seandainya kita kembali ke kota Madinah, sesampainya kita di kota Madinah nanti, kita orang-orang yang mulia ini akan mengeluarkan mereka-mereka yang hina. Kita dimaksud oleh mereka adalah mereka orang-orang munafikin. Azal orang-orang hina yang mereka maksudkan untuk dikeluarkan dari kota Madinah adalah kaum mukminin, nabi dan sahabatnya. Ini kalimat yang mereka ucapkan. Lahir Raja raja'na ilal Madinah, seandainya kita kembali ke kota Madinah nanti, la yukhrijannal a'az. Mestinya orang-orang yang benar-benar mulia akan mengeluarkan minha darinya kota Madinah al-azal, mereka yang hina. Mereka yang mulia mereka maksud adalah diri mereka, mereka yang hina mereka maksud adalah Nabi dan para para sahabatnya. Mereka ucapkan sebuah kalimat kufur. Lalu mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkannya. Yahlifuna billah. Mereka bersumpah dengan Allah. Ma qalu. Tidaklah mereka mengucapkan apapun. Allah terangkan karena Allah mengetahui yang gaib. Walaqad qalu. Dan sungguh mereka telah mengucapkan kalimat tersebut, kalimat al-kuf. Sungguh telah mereka ucapkan kalimat kufur tersebut. wa kafaru ba'da islamihim. Lalu mereka kafir setelah Islamnya mereka. Ama sami'ta Allah kafarahum? Tidakkah engkau mendengar di dalam ayat ini Allah mengkafirkan mereka bi kalimatin hanya dengan satu kalimat. Kalimatnya adalah la yukhrijannal a'azu minhal adal. Allah kafirkan mereka. Wa kafaru lihat mereka kufur Siapa yang mengkafirkan mereka? Allah. Karena ini ayat Al-Quran. Diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang mengkafirkan mereka Allah. Kafaru. Mereka telah kafir. Ma'akaunihim. Bersamaan dengan keadaan mereka. Fi zamani Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul. Wa yujahidun. Mereka baru saja pulang berjihad dalam perjalanan pulang berjihad ke kota Madinah. Oleh karena itu mereka katakan la irraja'na ilal Madinah. Dalam keadaan berjihad. Mereka berjihad bersama Rasul. Maka orang-orang yang berjihad yang tidak direkomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai syuhada, bukanlah syuh, tidak boleh kita ucapkan mereka syuhada. Karena boleh jadi jihad mereka bukanlah hak jihad mereka batil disebabkan oleh hal-hal yang bisa membatalkan pahala jihad. Mungkin ria, mungkin ingin mendapatkan ghanimah. Orang yang pergi berjihad hanya ingin mendapatkan ghanimah, tidak ada pahala jihad baginya. Tidak ada pahala syahid baginya. Kita tidak tahu apa isi hati manusia. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang mengetahuinya. Alimul ghaibi wa syahada. Yang mengetahui seluruh yang gaib dan seluruh yang tampak. Maka tidak boleh mengucapkan kepada orang yang wafat yang benar-benar wafat di medan jihad sekarang ini, benar-benar medan jihad. Dia wafat lalu kita katakan Anda syahid. Saya bersaksi sebagai pada Allah Anda syahid. Itu tidak boleh. Haram. Apalagi kalau kemudian yang dia lakukan itu dikatakan oleh para ulama bukanlah jihad. Bagaimana mungkin kemudian mereka tetap dikatakan syahid? Seperti pulangnya Imam Samudra dan dua rekannya dari eksekusi, lalu kemudian disambut dengan sebuah spanduk besar, selamat datang para syuhada. selamat datang para syuhada. Larangan menyebutkan seseorang syahid ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau memang anda pengikut Al-Quran dan Sunnah yang hak, Anda tidak akan menuliskan spanduk itu. Karena spanduk itu terlarang makna dari spanduk itu terlarang dalam syariat Islam. Kita berharap syahid untuk mereka. Kita berharap syahid untuk mereka yang benar-benar wafat di medan jihad. Dan tidak boleh kita pastikan. Karena yang tahu tentang bawatin, hal yang ada di dalam dada, hanya Allah. Oleh karena itu datang syariat, La taqulu fulan syahid. Jangan kalian katakan si fulan syahid. Dan sampai sekarang, risalah Ustadz Hasan Al-Banna disebut risalah Syahid Hasan Al-Banna. Risalahnya Syahid Hasan Al-Banna. Sampai sekarang. Risalah itu masih disebut risalah syahid. Risalah seorang yang yang wafat di medan yang mahwat sebagai syahid. Pada Nasal Al-Banna tidak wafat di medan jihad. Hasan Al-Banna digantung atau dibunuh oleh penguasa di zaman itu karena dikhawatirkan merongrong kekuasaan. Namun risalahnya sampai sekarang masih disebut risalah syahid. Digelari Hasan al-Banna dengan kalimat syahid. Maka aksi-aksi ini semakin meyakinkan kita mereka bukanlah orang yang mengerti sunnah. Walau lisan mereka tetap mengatakan mereka pengikut Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mungkin absen dari kalian sebuah keterangan yang ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim? Bagaimana mungkin? Andai kalian memiliki kitab Lulu wal Marjan, hadis itu ada di awal-awal kitab Lulu wal Marjan. Dan kitab Lulu wal Marjan adalah kitab yang sangat masyhur. Kitab hadis yang sangat masyhur sekali. kumpulan hadis-hadis Bukhari dan Muslim bernama Lulu wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Ada di awal-awal kitab. Larangan mengatakan fulan syahid. Dan ketika kita tahu dan mengerti siapa mereka, bagaimana mereka, sedang sedang apa ilmu mereka, kita baru tidak merasa asing. Ternyata zahir mereka tidak seperti sesungguhnya. Kok kelihatannya orang alim sekali. Tapi begitu ditanya ilmunya, nihil. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata, kalau ada yang meyakini Imam Mahdi turun di akhir zaman, itu dia memiliki pemahaman yang sesat. Nah, bayangkan. Itu di barisan mereka yang mengatakan itu. Walaupun dia sudah taubat. Tapi dia mengatakan itu ketika dia berada di barisan itu dan sudah sekian tahun dibina oleh barisan tersebut. Dia mengingkari akan adanya turunnya Imam Mahdi di akhir zaman. Padahal Imam Mahdi ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Lihat mereka berjihad bersama Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Jihad bersama Rasul. Ada yang lebih hebat jihad selain jihad bersama Rasulullah? Tidak ada. Jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melenceng kita sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Di suatu perjalanan umroh, kami bermalam di kota Jeddah di sebuah hotel yang ada di sana. Paginya ketika hendak bergerak dari hotel tersebut, ternyata akan bergerak juga di waktu yang sama salah seorang selebriti Indonesia. Maka sebagian jemaah, baik jemaah dari travel lain atau jemaah yang saya bawa sendiri, sibuk berfoto dengan selebriti tersebut. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Kalau saya sebutkan namanya pasti pasti mayoritas kita tahu lah. Pasti mayoritas kita tahu. Saya melihat saja dari jauh ulah kaum muslimin. Bangga kalau sudah berfoto bersama salah seorang selebriti terkenal Ketika anak gadisnya dirangkul, diam aja dia. Subhanallah. Ketika saya memandang dari jauh, ada jemaah yang bertanya, Ustaz, gak foto Ustaz? Sama pula. Hah? Gak berfoto Ustaz sama si Fulan. Mereka merasa bahwa foto bersama selebriti itu adalah fadilah. Mangkabah kata orang Arab. Ada sebuah keutamaan. Ya memang begitu. Nanti sampai di rumah, di rumah mereka lihat nih bersama si fulan. Oh, lihat nih saya bersama si Anu. Lihat ini. <laughs> Kan itu kan? Oh, pakai di dibuat besar-besar, kasih les yang mahal, taruh di depan. Pas begitu masuk pintu rumahnya, ada di depan itu dia. Subhanallah. Ketika ditanya Ustadz, tidak foto bersama si Fulan. Saya mengatakan, Pak, kalau boleh saya berfoto, saya ingin berfoto bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin berfoto bersama Abu Bakar dan Umar. Saya ingin berfoto ketika berjihad bersama Khalid bin Walid. Kalau itu bisa saya lakukan. Tidak ada gunanya saya berfoto bersama mereka. Apa untungnya bagi saya? Mana kemudian kaum muslimin yang punya jiwa kalau ingin bersama diabadikan, diabadikan bersama Rasul. Diabadikan bersama Abu Bakar dan Umar. Diabadikan bersama Uthman bersama Khalid bin Walid ketika berjihad, bersama Ali bin Abi Thalib, bersama Abu Hurairah ketika menghafalkan hadis. Hilang sudah dari jiwa kaum muslimin. Kepada Allah kita mengadu dan mengeluh atas jiwa yang tidak pernah ingin dekat bersama para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ingin bersama orang-orang yang dikenal dengan kefasikan. Ini mengingatkan saya kalimat yujahidu nama ahu berjihad bersamanya. Kalau memang akan berfoto, saya ingin berfoto bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang akan dirangkul, saya ingin dirangkul oleh Abu Bakar dan Umar, bukan oleh mereka. Itulah akidah kita yang lebih mencintai Nabi dan para sahabatnya dibanding siapapun yang ada di permukaan bumi sekarang ini. Semoga Allah tabaraka wa taala mengembalikan umat Islam yang ikhlas kepada mencintai para sahabatnya sehingga mengedepankan mereka di atas seluruh manusia yang ada. Lihat kelompok ini yang dikafirkan oleh Allah ini berjihad bersama Rasul. Salat bersama beliau, Pergi jihad bersama Rasul nggak mungkin nggak ikut sholat kan? Pasti sholat. Dan di kota Madinah mereka sholat. Walaupun ketika sholat itu sholat isya dan sholat subuh mereka berat karena dunia gelap, PLN belum ada, dan mungkin mungkin mereka tidak hadir di masjid tidak ketahuan, sehingga berat bagi mereka untuk sholat sholat hmm. isya dan sholat subuh. Rasulullah SAW mengatakan, "Afqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang munafikin salat isya dan salat subuh. Kalau di hati kita sudah merasa beratnya salat subuh, hati-hati. Kalau di hati kita sudah merasa beratnya salat subuh, hati-hati. Hati-hati. Mungkin mungkin sudah ada kemunafikan di dalam hati kita. Kalau tertidur nggak ada masalah. Yang masalah itu kita bangun berat sholat subuh. Kalau tertidur mas semua orang pernah terjadi. Sampai-sampai Rasulullah Abu Bakar dan Umar pernah tertidur dari sholat subuh. Itu fitrah manusia. Asal jangan tertidur sholat subuhnya gara-gara begadang bercerita sampai jam 3 subuh gitu. <laughs> asal jangan tidak ada usaha untuk membangunkan kita melalui segala media dan wadah yang bisa kita gunakan untuk membangunkan kita. Lihat orang ini sholat bersama Rasul, jihad bersama Rasul, wa yuzakun ber, berzakat, wa yahujun berhaji, wa bahkan mereka melakukan poin-poin tauhid. Namun semua itu tidak dipandang oleh Allah ketika mereka mengucapkan satu kalimat kufur. Lalu dengan alasan apa Anda tidak suka? Kita mengatakan ini adalah kufur wahai kaum muslimin. Mengantarkan kalian ke kufuran kepada kekufuran wahai kaum muslimin. Lalu Anda katakan kepada kami, mereka kan juga sholat, mereka kan juga bersyahadat, mereka kan juga berhaji, mereka kan juga berpuasa. Seluruh ibadah yang mereka lakukan itu batil, batal di hadapan kekufuran, satu kekufuran seluruh ibadah yang mereka lakukan tersebut batal, batil, hilang pahalanya, hilang bekasnya di hadapan satu kesyirikan. Tidak ada arti dari semua itu. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ Demikian juga halnya dengan orang-orang yang Allah berkata tentang mereka. Di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 65 dan 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya. Kuntum tastahzi'un. Kalian ber berolok-olok Allah, ayatnya, Rasulnya itu yang kalian perolok-olokkan. La ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Ayat ini turun juga kepada sebahagian orang munafikin. Yang ketiga kembali dari perang dari perang perang Tabuk mereka memperolok-olokkan yang mereka perolok-olokkan bukanlah Allah, bukanlah ayat-ayatnya, bukanlah Rasulnya. Tapi yang mereka perolok-olokkan adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Memperolokkan para sahabat Nabi. Mereka berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan." wala akdzaba al-sunan wala ajbana 'inda sambil menunjuk kepada para sahabat mereka berkata kita tidak pernah melihat orang-orang seperti kurok kita itu kurok sambil menunjuk kepada sahabat Nabi kurok ahli kiroat orang yang sering membaca Al-Quran pandai membaca Al-Quran kita tidak pernah melihat orang-orang seperti kurok kita itu yang lebih suka makan arghab butunan. Paling senang hal-hal yang berhubungan dengan perut, yaitu doyan makan. Wala akzaba al-sunan. Juga tidak pernah melihat orang yang lebih pendusta lisannya. Wala ajbana inda liqa. Juga tidak pernah kita melihat mereka yang lebih daripada mereka soal penakut ketika liqa, ketika bertemu. Maksudnya bertemu dengan musuh di medan jihad. Gak pernah kita melihat orang-orang yang seperti mereka ini. Tak pernah ada lagi orang yang seperti mereka yang lebih pendusta, yang lebih doyan makan, yang lebih penakut di medan di medan perang. Subhanallah. Yang diperolokkan itu siapa? Para sahabat. Ayat yang turun Qul abillah wa ayati wa rasulihi kuntum tasazi'un. Dan orang munafikin yang memperolokkan itu berjihad bersama Rasul. Sholat bersama beliau, haji bersama beliau. Bermanfaatkah semua ibadah mereka? Seiring dengan adanya kalimat kufur mempermainkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap oleh Allah merupakan permainan perolok-olokan terhadap Allah, terhadap Rasul dan terhadap ayat-ayatnya. La Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum. Kalian telah kafir. Ba'da imanikum setelah iman kalian. Allah kafirkan mereka karena satu kalimat. Bersamaan dengan ibadah mereka yang kita mungkin anggap di dunia kita sekarang adalah ibadah yang luar biasa sholat, zakat, haji. Sholatnya nggak pernah absen. Oh, orang sekarang aja sholatnya pakai absen-absen. Ya kan? Lalu tidak boleh dikufurkan karena karena perkataan kufur. Tidak boleh di, di, di, dikatakan musyrik karena perbuatan syirik. Bagaimana mungkin? Tidak boleh dikatakan kafir gara-gara dia menggunakan kalimat kufur. Disebabkan dia juga ikut sholat, dia juga ikut haji, dia juga ikut yang lain lain Hal ini karena mereka tidak faham kaidah syariat bahwa satu kesyirikan dan kekufuran menghapuskan seluruh amal saleh. Tidak bermanfaat la ilaha illallah mereka di dalam salat. Tidak bermanfaat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mereka di dalam salat dengan perbuatan kufur yang mereka lakukan. Kalaulah ini keadaan orang yang berolok-olok sahabat. Kalaulah ini keadaan orang yang berolok-olok sahabat, mempermainkan para sahabat sebagai pendusta, doyan makan, penakut. Bagaimanakah keadaan orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Apakah hukum yang pantas untuk orang-orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah sonamnya, berhalanya Quraisy? Apakah yang pantas hukum untuk orang yang mengatakan Aisyah adalah pohon yang terlaknat yang ada di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran ada sebuah kalimat wasyajaratul mal'una dan sebuah pohon terlaknat. Mereka mentafsirkan maksud daripada pohon terlarang itu adalah Aisyah. Apa hukum yang pantas untuk mereka? Maka ketika sebahagian ulama mengkafirkan Syiah itu tidak jauh daripada kebenaran. Itu tidak jauh daripada kebenaran. Walaupun kemudian yang benar adalah tafsir. Dipisahkan antara alimnya dengan awamnya. Antara yang alimnya dengan yang awamnya. Yang awamnya semoga Allah tabaraka wa taala memaafkan mereka. Karena mereka tidak tahu. Mereka hanyut oleh kebiasaan Mereka hanyut oleh ulama-ulama yang mereka kenal sejak lahir. Pendapat yang paling kuat insya Allah adalah perbedaan, membedakan antara orang alim dan yang awam. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh takaran yang sahih dalam masalah ini. Namun mereka yang mengkafirkan seluruhnya tidak jauh daripada kebenaran insya Allah taala. Karena orang yang memperolokkan sahabat hanya karena mengatakan mereka adalah pengecut, doyan makan, dan apa lagi? pendusta dengan kalimat itu saja Allah sudah kafirkan mereka dari iman. Allah keluarkan mereka dari Islam. Dalam ayat Al-Qur'an, "Qad kafartum." Ketika turun ayat ini, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf. Kami hanya bersenda gurau, kami hanya bermain-main. Kami tidak serius. Tidak ada kata serius. Tidak ada kata bermain-main. Tidak ada kata bersenda gurau. Kalau kalimat itu kalimat kufur. Tidak ada kata-kata bersenda gurau kalau kalimat itu kalimat syirik. Orang yang mampu mempermainkan kalimat syuk kalimat kufur sebagai kalimat permainan berarti dia tidak mengerti akan mahalnya iman. Orang yang berani mempermainkan kalimat syirik sebagai kalimat permainan, penghias lisan, penimbul tawa, berarti dia tidak mengerti mahalnya tauhid. Kalau dia mengerti akan mahalnya iman, dan mahalnya tauhid, dia tidak akan berani menjadikan kalimat yang mengandung kalimat kufur dan mengandung kalimat syirik sebagai bahan permainan lisan. Dan ketika ayat itu dibacakan kepada mereka, Rasulullah tidak peduli. diterangkan di dalam tafsir mereka bergantung di talinya unta Rasulullah minta maaf, Rasulullah tidak peduli. Sallallahu alaihi wasallam. fahaula alladzina sarrahallahu annahum kafaru ba'da imanihim. Mereka, maka mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan jelas bahwasanya mereka kufur setelah iman mereka. Wahum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Tabuk. Sementara mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad bersamanya pada peperangan Tabuk. Qalu kalimatan. Mereka mengucapkan kalimat. Zakaru annahum qaluha. Mereka sebutkan bahwa mereka menyebutkan kalimat tersebut ala wajhil mazhi. Hanya dari dari arah bersenda gurau. Dari arah bersenda gurau. Dari sisi bersenda sisi bersenda gurau. Kami hanya bersenda gurau wahai Rasul. Kami nggak serius wahai Rasul. Mereka mengakui dan mereka mengatakan kami hanya bersenda gurau. Allah jelaskan mereka kafir. Maka dari itu, pendapat yang hak adalah bolehnya seseorang dikatakan bolehnya seseorang atau bisanya seseorang menjadi kafir menjadi musyrik keluar dari agama Islam hanya karena satu kekufuran yang terjadi. Hanya karena satu kesyirikan yang mereka lakukan. Bisa orang itu keluar dari agama Islam. Bisa orang itu keluar daripada koridor tauhid hanya dengan satu perbuatan kufur atau dengan satu perbuatan atau perkataan syirik. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin bahwa apa yang kita pelajari dalam tujuh bantahan yang lalu adalah hukum akan permasalahan. Bukan hukum atas individu. Saya ulangi kembali bahwa tujuh jawaban Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang bolehnya mengkufurkan atau kufurnya seorang manusia, bisanya kufurnya seorang insan. Keluarnya mereka dari bab iman, musyiknya seorang insan, keluarnya mereka dari bab tauhid, semua pembahasan itu pembahasan masalah, bukan pembahasan individu atau personil. Karena pembahasan takfir, hukum mengkafirkan, bisa yang dibahas itu. Pokok permasalahannya, bisa yang dibahas itu orangnya. Tidak salah kita mengatakan orang-orang yang mengatakan syariat Islam tidak layak lagi untuk dunia sekarang ini adalah orang kafir, keluar dari agama Islam. Ini tidak jadi masalah kita ucapkan. Kenapa? Karena kita tidak mengucapkan kepada individu. Kita mengucapkan sebuah permasalahan. Bukankah kalimat tadi adalah kalimat yang umum yang entah siapa yang masuk ke dalamnya kita tidak tahu. Betul? Berarti ini ini ini permasalahan takfir mengkafirkan poin permasalahan. Kalau begini kafir. Kalau begini kafir. Kalau begini kafir. Boleh. Seperti para ulama yang meyakini bahwa meninggalkan satu salat dengan sengaja adalah kafir, tidak salah mereka mengatakan siapapun yang meninggalkan sholat kafir. Mereka mengatakan itu tentang sebuah pokok pembahasan. Mereka tidak berbicara tentang personil. Orang, tidak. Namun kalau bicara sudah bicara dengan orang, tidak segampang itu. Apakah tadi ketika ucapan tadi kita ucapkan Siapa yang mengucapkan kalimat bahwa Al-Quran atau syariat Islam sudah tidak layak lagi di permukaan bumi sekarang ini adalah orang kafir. Apakah itu artinya mengatakan si Anu yang namanya Anu telah kafir, si Anu yang namanya Anu telah kafir, si Hakim yang namanya Anu telah kafir? Apakah itu yang kita ucapkan? Tidak. Kita tidak mengkafirkan siapapun. Orang tidak kita kafirkan. Kita ingin menerangkan kalimat ini kalimat kafir yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Untuk mendidik kaum muslimin. Memberikan kehati-hatian kepada mereka namun kalau sudah berbicara individu, bicara personil, seorang di antara mereka sianu kafir atau tidak. Nah, ini pembahasannya tidak seringan itu. Namun orang yang tidak paham kalimat-kalimat yang kita ucapkan tadi, mereka anggap mengkafirkan kaum muslimin. Kita tidak mengkafirkan kaum muslimin, kita hanya mengkafirkan memberikan sebuah contoh bentuk daripada kekafiran. Adapun personilnya, punya hukum tertentu, punya hukum lain. Kalau kita melihat orang, orang dan kita dengar langsung darinya, dia mengatakan hukum Al-Qur'an ini sudah tidak layak lagi untuk permukaan bumi. Maka perlu beberapa langkah untuk menghukumkan, memberikan hukum kafir kepadanya. Pertama, tegakkan hujah Allah. Sampai kemarinnya ayat Al-Qur'an, hadis-hadis, terus perkataan para ulama yang mengatakan bahwa itu tidak boleh terjadi. Sadarkan dia akan agamanya, sadarkan dia akan keadilan Allah, sadarkan dia akan kemaha benaran Allah. Sadarkan dia bahwa manusia ini lemah, manusia ini tidak bisa menghentikan hukum manusia yang dibuat oleh manusia, tidak mungkin bisa menggantikan hukum yang bisa yang telah dibuat oleh Allah. Siapakah yang lebih adil daripada Allah? Siapakah yang lebih pandai menerapkan hukum daripada Allah? Sadarkan dia akan itu. Kalau kemudian dia bantah, bantah juga seluruh hujahnya sampai dia mati kutu tidak bisa menegakkan hujah apapun. Dan dia menyerah kalah baik dia akui atau tidak. Tapi yang jelas dia tidak bisa lagi menegakkan hujahnya. Semuanya telah kita patahkan. Kalau kemudian setelah itu terjadi, masih kita dengar dia mengucapkan kalimat itu, boleh bagi kita yang telah menegakkan hujah meyakini ini orang kafir. Dan boleh bagi kita tidak lagi sholat di belakangnya. Dan tidak boleh kita menyuruh orang lain mengkafirkan dia. Tidak boleh. Kita yang telah menegakkan hujah, silahkan. Jadi perlu dua hal untuk mengkafirkan individu. Tegakkan hujah Allah, bantah seluruh syubhat. Oleh karena itu pembahasan-pembahasan kita kalau kita rujuk kembali, kalau kita uh, review lagi ke belakang, kita tidak membahas individu manapun. Kita tidak sebut nama siapapun kecuali nama-nama orang yang sudah jelas di dalam kekafiran seperti Abu Bakar, Abu ya maaf, seperti Abu Jahal, afwan. Seperti Firaun. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Seperti Umayyah bin Khalaf. Kita sebut nama Fir'aun, Qarun yang telah dikafirkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Orang-orang munafikin kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Orang yang tidak mengerti pembahasan tadi menganggap kita mengkafirkan kaum muslimin. Sekarang saya mau tanya kepada antum. Kalau kalimatnya seperti ini, itu mengkafirkan, membahas pengkafiran masalah atau person atau orang. Kalimatnya begini. Yang bukan kelompok kita kafir. Ini yang dikafirkan permasalahannya. Permasalahan, permasalahan. Paham dari yang saya maksud? Bicara hukum kekafiran akan sebuah permasalahan yang bisa mengkafirkan orang atau mengkafirkan individu. Ini dua hal yang berbeda. Kita dari dari awal hanya yang di atas, yang pertama. Kita tidak pernah berbicara yang yang kedua. Kalau ada orang yang mengatakan selain kelompok kita, selain yang belajar dengan kita, selain yang mengambil sanat dari kita, kafir keluar dari agama Islam. Ini mengkafirkan dalam poin yang pertama atau yang kedua. Pertama atau kedua? al juhala. Banyak yang mengucapkan pertama tapi nggak paten, nggak nggak apa, takut-takut gitu. Ada yang mengucapkan yang kedua tapi juga takut-takut walau lebih banyak. Kita katakan kalau itu kalimatnya yang bukan kelompok kita, yang tidak mengambil sanat dari kita, yang tidak mengambil sanat yang mangkul dari kita, keluar dari agama Islam, itu mengkafirkan person. Bedakan. Coba lihat bedanya. Yang pertama, dan ini benar. Yang mengatakan Al-Quran, hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Islam tidak manusiawi. Kafir. Keluar dari agama Islam. Ya, kita tidak bicara siapapun. Kita hanya mengatakan yang mengatakan hukum Al-Qur'an, hukum kriminal di dalam Al-Qur'an tidak manusiawi. Orang yang mengatakan itu adalah orang yang kafir keluar dari agama Islam. Lihat, kita tidak bicara siapapun. Ada sebuah pokok permasalahan. Adapun yang kedua dan ini batil. Selain kelompok kita keluar dari agama Islam. Ini batil. Dan itu ada di tengah kaum muslimin. Orang-orang yang meyakini selain kelompoknya adalah kafir. Walaupun sekarang, sekarang ini mereka berusaha di awal mendekati kaum muslimin tidak mengucapkan kalimat itu. Dan berani berdusta untuk mengatakan nggak ada itu. Nggak ada kami mengkafirkan orang selain kami. Nggak ada kami mencuci Langkah-langkah kalian, gak ada masjid kami, gak ada, gak ada. Padahal orang yang baru saja keluar dari kelompok mereka bersaksi kepada Allah atas nama Allah bahwa itu terjadi. Berarti sudah mulai niru Syiah ini. Sudah mulai niru Syiah. Berdusta untuk mendukung kelompok. Kalau itu terjadi, Fahamlah kita bahwa mereka tidak berada di atas jalur yang hak. Karena kebenaran tidak boleh didukung walau oleh satu dusta. Kebenaran tidak boleh didukung walau oleh satu dusta. Kebenaran didukung oleh kebenaran. Kebenaran diangkat oleh kebenaran bukan dengan dusta. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Fadl. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق maka fata'ammal hadhihi syubah maka perhatikanlah syubhat ini syubhat yang tadi yang kita bantah dengan tujuh bantahan masing-masing bantahan satu majelis Berarti sudah berapa bulan kita belajar ini? Untuk membantah ini saja. Sudah berapa bulan? Hah? Dua bulan lebih pakai absen. Nah, ya. Kalau di di di anu di apa? Dirangkum ya dua bulan kurang sedikit. Tapi kalau pakai absen tiga bulan lebih mungkin. Ya. Fatamal hadi syubha. Perhatikanlah syubhat ini. Wahia yaitu perkataan mereka tukafirunal muslimin unasan yashaduna an la ilaha illallah wa yusallun wa yasumun Kenapa kalian mengkafirkan kaum muslimin, orang-orang padahal orang itu tetap bersyahadat, tetap sholat, tetap berpuasa? Bagaimana kalian kafirkan mereka? Perhatikan syubhat mereka ini. ta summa ta'amal jawabaha. Kemudian perhatikan jawabannya. Fa innahu min anfa'i ma fi al awraq. Karena sesungguhnya ini adalah yang paling bermanfaat dari apa-apa yang ada di dalam kertas-kertas ini. Syekh mengatakan, yang paling bermanfaat di dalam kitab beliau ini, di dalam goresan tinta beliau ini adalah bantahan terhadap syubhat ini. Makanya kita lamakan. Karena ini adalah yang termahal dari apa yang ada di buku ini. Yang terpenting dari apa yang ada di buku ini. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين